Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu jawab salam singka Mekah. Betul jawab salam salakina singka Windi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang sama tarik Bismillahil awal obla kullil awal wal akhir ba'da kullil akhir huwal awal wal akhir wal zahir wal batin أعوذ billahi السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahul Azim nikah sekira tama nikah teh singketan nikmat karasahaneun atau cek santri lenger mah nikah teh ninihan nu beukah eta mah kirata dikira-kira tapi nyata naon wae istilahna ari nikah teh syariat Allah nu diturunkeun ka jelema batak jelema mah teu main lah nu sok main kets mah sato Lalu di Sumedang asal hayang main ketslak ke syahwat maka eta satu. Mari nah, jelema maka disalurkan di bi aqdin maka akad nikah anusa. Kasaha ari nikah panggeulana disyariatkeun ka Nabi Adam alaihis. Jadi Nabi Adam dia jina cep yuda yang titi. dengan beda nari yuda ka titi mamas kawin emas berlian seperangkat alat yang saja sajabana. Ari Nabi Adam kasih Siti Hawa mamas kawin maca selawat 100 kali tengah rengha. Nah, Nabi Adam kekuatan dengan kuatan 50 kali no 50 kali di anyu batak disabrak harita tapi ke ayeuna menang lamun mas kawin di anyu terima abdi nikah kaneng titi kalian ke mas kawin 4 kilogram besi di anyu eta teh menang asal awewena daekeun ibu kersa upami mas kawinna di anyu teh cewek matre cewek matre Baingan atau nikah nu gampang jadi susah ayeuna pada nikah mat cukup aya lima ge jadi calon pengantin lalaki calon pengantin awewe wali saksi ijab kobul jadi mah ternyata susah pernikahan Aina mah kapangi we penting Aina nusok mempersulit pernikahan teh orang Sumedang nah sebabnya ternyata dia nggak jawab mung dianyu mata Aina mah jelema diengke-engke kawin teh sebab mikiran tiud tiud eh, duit duit yang nyewa tukang riasna kau mau tukang rias jika kia juga jika mahal nyewa anaknya bener duit ke nyewa korsi na duit ke ngomplopan na <laughs> duit ke itu ke iya ngan aneh ayah nama hari nikah dingkengke gara-gara mikiran duit tapi lamun budak diajak ulin buka bogoh nah balik jam 11 puting di aran batak tong kaget lamun ayeuna loba awewe nu na parawan ternyata malam pertama eueuh nanaonan Salakina nyanyi malam pertama Katakanlah siapakah Orang yang telah mendahului aku Cicing, dan nyanyi sote halus sorana sok nentang, ya kamu tebeki, mata tebeki, ya, mana goreng sorana Cicing Malam pertama ku dambakan Telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan yang paling menyakitkan yang paling menyakitkan hatiku ini orang makan nangkanya aku kena getahnya ku kena getahnya ini nggak ulang lagu naon saya eta eta teh mah lagu lalaki nu meunangkeun parabola non parabola teh parawan jebol ti mata Pak Haji Aklani mah teu kitu ningali neng titi tos anu nyaketan teuning kengkek di geroan Yuda titi come here dia nikah ditikahkan we tadi ya, pernikahan teh perkara gede ibu disebut gede lain pada gede panggungna lain pada kiai nasa tilu tilu lain pada anak gede lain pada nu hadir loba, ieu perkara disebut perkara gede sebab ia perkara ngahalalkeun anu tadina haram tadi nacep yuda yang titi haram bergaul ku akad nikah anu sah jadi halal maka ia perkara dipandang ibadah di sisi Allah baju juna oke okay. jelema aing mah duit duit oke okay. para roksang orang Sumedangnya dinanya lagi nu hajat mere duit ka acingan tong sok utak beletuk teh atuh tersinggung aku memang ngomong teh mikir heula ibu tong sok mikir ulah ulah mun ngomong teh beletuk beletuk kayak ngomong teh mikir heula ijah memang ngomong teh kumaha si anah dasaruana ngomong ngomong teh ulah sok tuturut duit ngomong duit karena muning itu orang mah ngomong di digelakan mikir paneri bukan saralah ngomong nate jawab ibu hari ibu meli kasur kernaon kersare jagoan orang Sumedang mah bisa meli kasur kersare uing mah bisa uing mah meli kasur teh kerbenta Monya meli kasur kersare lah aing mah kumaha lumpang ka pasarna meli kasur mah biasa kerbenta kasurna sok dipakai sar kasur kersare ngalinur mah benar Pak Jujun Nabi Adam kasih dawatan nikah benar mana buktinya ayat yang dibacakan kukuring tadi wa qulna ya adamuskun an juga, hei Adam gracicing maneh jeng pamajikan maneh al jannah tadi surga wa kula minha ragadan haitsu syiktuma maneh dua anrek dah harik naonnya bebas pek kumaha hayang maneh nu menang mengan hiji wala taqraba hadhihi syajarata maneh tong coba-coba ngadeukeutan tangkal il namun coba-coba ngadeukeutan naik metik daun ngalak buahna fatakuna minaz zalimin maka maneh kasuk jelema zalim Nabi Adam ngeunah wedding jeung Siti Hawa duaan ngaran ge uskun anta at uskun mat cicing nage cicing tengkrem ngaran ge sakina kena di surga itu lagi teh iblis mun didongengkeun membeureun kieu kenalan siapa namanya Adam kamu Hawa iblis penduduk baru ya ya senior cek iblis teh lawan wae cenah di dieu dam bebas saya mah carek mawan dia nutup menang mah eta we ngadeukeutan tangkal eta eh eta mah tes di Allah eta tangkal teh karena syajaratul khuldi tangkal keabadian mun maneh ngadahar buah nah maneh abadi di surga mun can ngadahar buah nah isu paget oke maneh diusir di surga cek Nabi Adam no way aing mah cek Allah teu menang teu menang teu kagoda Nabi Adam mana sejarah ngan si setan teu cicing Adam teu kagoda Hawa dirayu terus lila-lila Siti Hawa anak karayu mata turunan Siti Hawa mata ieu teh awewe tanu kita gampang dirayu na teh ayah pamuda nu boga kabogo tapi pamajikanna aya eta teh belenggu teu bisa ngarayu eta teh Siti Hawa karayu nah Siti Hawa geus karayu ngarayu Nabi Adam mun didongengkeun mah kieu Kang Adam sini ada apa sayang Kang Adam masih cinta enggak ke sama Hawa ya cinta dong Hawa tiada lagi wanita yang kucintai kecuali engkau dah teh awewe lagi kareng hiji bangun bener Kang Adam cinta kawas seperti apakah hawa di hadapan Akang mun cara budak ayeuna meureun ngalagu kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu seperti udara yang kuelak kau selalu ada ha ha, Semoga ulang ribet ya eta eh, mah lagu dia lupa, ibu nunggal lagu ge once pak cucu nu segala apal gaul men sobat gitu loh. lamun bener kang adam cinta kawa buktikan rasa cinta ka kawa kudu kunaon akan ngabuktikan na kawa hayang nyawa dibikeun ku akang nyawa entong amun oh, pokokna mah awam ayang buah eta ulah menta eta Pan ku Allah teu meunang menta nu sejen. Ah embung hayang eta sok lamun teu pangalakeun ku akang hawa rek bunuh diri, rek mencit bareng ku bedog nu leungit mal payah baik merenya kau nama kitulah mau didongengkan memerin proses prosesna akhir nama Nabi Adam lah ya aneh ku iblis pungkel kante kagoda ada ku Siti Hawa nugus kagoda ku iblis kagoda mata turunan Adam mata ilalaki tak turunan Adam kalau mah anak ku aww sok lah ngaraku kami oke ku aww mah tanyakan KTNI pangkatnya kolonel pemajikan nama brigjen gitu mak, mah eh, Mike Tyson nunggal jelema ceprot tilu ronde cungkol ceprot tilu ronde ngacungkol ku pamajikan nama tilu belas menit kayak ngacai leah Nabi Adam terkel, terkena tangkal teu dua hiji kuahna ge dibelah dua Adam sabelah Hawa sabelah dituang can karena patuangan Allah bendu fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi Nabi Adam jadi tawa diusir dialungkan di surga dipicen ke alam dunia maka ini dipisahkan Adam di mana Hawa di mana Adam neangan Hawa Hawa neangan Adam ini pabarengan biasa udah sedih muncar budak air nomor kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga sungguh berat aku rasa kehilangan dia Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia Nabi Adam geus ngurilingkan itu terkapangi, kapangi kurilingkan itu pernah Siti Hawa neangan patayangan tayangan terkapangi. kapangi wae rumpuyu, kue Nabi Adam tersujud bari ngadoa bari tobat pan apa tobatna Nabi Adam kumaha doana Robbana, zalamna angfu wa illam taghfir wa tarhamna lanaku minal khaf apal kafe orang Sumedang matunya lalantri atuh coba ya masuk dilakukan ku aki-aki gini kali janari robana eh, ya robana eh, ditajuk kolamna eh, ang pusana wa ilam tetamat <laughs> sabar alami Nabi Adam sujud bari tobat ngadoa eta 200 tahun lamina coba hadirin Nabi Adam menyen dosa sekali 200 tahun tak tobatna beda jeung urang nyen dosa unggal poe puluhan kali tobatara barang penta we beuki pangeran EGP emang gue pikirin saat tos Nabi Adam ditapi tobat ku Allah ditepangkan ini, sana Siti Hawa berjelal begini jual jel anak jelema teh ya. tapi kayak marolotot orang Sumedang ka uing ayeuna Alhamdulillah jadi orang teh Adam yang sahawa orang teh dulur hadirin pan ini akang jeung ini api teh ini ini ini jadi sudah tidak ada lagi alasan kita untuk saling membedakan sesuatu. Sarua, beda sutak setik mah biasa. Bener deh. Bener deh. Model abdi tadi nggak maklum. Abdi mah biasa pakai jam Bandung ngaji teh jam 8 geus datang. Teh nyaho di Sumedang mah pakai jam Sumedang, jam 10 karek di Ah tapi kuring nggak maklum teh awak ah, akeun bae eta memang kurang di di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Bener teh? Di mana kuring nincakeun di berarti langit kudu dijunjung dihargaan. Leres teu, Bu? beda seetik mata guru non jeung ngarep aktif nah beda seetik mata guru burger eh, dor anu resep ngaji penting alus daripada nonton golek eh anu ngajina awal wae alus pada mata kitu kayak tunu isu rek gawe anu resep begadang pika subuh daripada nonton bola ngaji pek pika subuh gitu kumatinya, we nu penting buat lu tidak jual gua tidak beli bareng-bareng we benar tak Uing bagian resepna ngaji awal-awal kan ngaji Engke kiai nur sepeting, pek peting, masing-masing weh, bener deh. Uing resep dikirna tarik tak kudu diganggu kudu laun. Uing digarut dikir uing mapan tarik digarut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nu ngagugna teh mamang uing. paman ngalum Persib paman uing mah. Eh, Persib persinya Mau gebuk. Eh, jujur, Eta siang mana dikir, budak gido gitu, terus yang coplok sirah. Ai kuring jelema resep diajak diadu mah. Abdi mamang mangker ngadua ka Allah yang coplok sirah ke dikir. Dikit itu dijawab nanti ku abdi teh pajinana. Abdi mah keur ngadua ka Allah yang coplok sirah ke dikir, hayang kil. La ilaha ilceng. Ceng. Eta mamang kuing lain eta kada ngamuk ngegebug tarik tuh. Ari mana sia cenah murtad sia cenah kafir pehna ge nyebut la ilaha saleh atau pakai torekat kata cinta iya ya apa naik kalimat nu nabi wirma la ilaha illallah nabi wirma kalimat nafi isbat mak isbat nama geus ayat di memang nyebut la ilaha ge geus mung hirup di masih kerjijing di pasarnya haji akla di dagang samara kudu hirup di jerok mah hirup di mati mah ibarat hp tegak pulsa Kenaon palus alus HP kita buka pulsa mah HP we di alus-alus tongkrongan di hade-hade kopeah pabodas-bodas sorban papanjang-panjang Sholat alus-alus bibirna Allahu Akbar Allahu Akbar kabiro hari hati malawang di pasar borobor sholat di Sumedang di hadapan kapal ke neraka well anggar bagian awas ya tengah kan serius aing ngaji ya jelema ya, ngagul-ngagul HP cek nu gablek Nokia mending Nokia tah halus cek nu boga Nokia teh eh cek nu boga Motorola teh mending Motorola tah jabat ipis jabat leutik jabat herang tah cek boga blek Motorola ari cek nu boga sapu tangan eh, eh cek puasa oh, halus halus iya boga HP iya boga HP halus halus cek minta cinginnya bisa kadi HP teh rek nelpon cek iya tuh boga pulsa cek iya tuh boga pulsa cek iya tuh boga pulsa kenaon HP di hari hari kita blek gablek pulsa bener tak Ampura, punten. Jadi supaya paham, jadi mau ayah perbedaan, tak udah digede-gedekan. Di si mana can mahi ilmuna. Jadi ya, aing ilmu, udah sok saguru, sok neangan. Main tekuper otaknya. Gaul, baning-baning. Yang hiji plotnya tuh riweuh atuh. Coba gaul seletik. Guru kuring ya, balaka, dibanding-banding kuingnya biasa weh. Ayah jengan teh anu asuk ka masjidna teh panuri ari santri mati hula sholat teh qobliyah heula payeun supaya ka masjid teh di pasantren teh sabab jujur cek ajengan pengalus tas sorana di hareupeun goreng mah baheula teh di hareupeun goreng kan Jun, ngaji hula, ngaji ai memang magrib teh kang ngong adan, Geus adan teh kabeh santri kau beli, ajengan can datang. Sebab ajengan boga pikiran can aing datang mah can wakakoma. Kayak turun ajengan gus adan bisa kena ngising tenang we acara ya aing masalah kakoma lengle aja ngante jam genep lebih lima menit can datang nih nyeri jeung gerong teh haji lili dibuka we janela ada hiji ada belah dinya imah cenah teh Allahumma sholli ala maksudnya gansang neraka dia geus nyeri jeung gerong eh jam genep lebih 12 menit namanya sumping pangarsa aja ngante datang mereka masjid teh eh, aja sampean ajengan okeran cokor santri sampean ajengan okelan cokor santri bere jalan punten punten bere jalan bere jalan datang mereka harap Jun koma subhanallah mal ketai haka simpuring santri kabeh ngalabati nari ajengan teh ngalabati nah iya mata ilmu bisa ngahalangan tepi ka pangeran teh pan santri mah sholat beli heula ngalabati nari iya, ajengan langsung minta militi mah teh suudon kuring nanyakeun kakak bobo kabogoh anakna Lalu mah ke pesantren anak aja nanti dibogohan nggak Namanya beak bekal kan mentah heula gitu atuh pakai teori. Cek sim kuring neng, ari mama cengku telat-telat teuing ka masjidna eta sok sholat qobliyah heula di bumi sana aa ah, mama biasa kebiasaan leng le. Bahkan eta teh sok kajaman heula sok ee heula cek anak eta teh. Coba bayangkan santri mengalabati kabeh salat qobliyah, nari ajengan leng le, datang-datang minta koma langsung. Apalagi sholat fardu mereka mau kewajiban tentu dihitung batik nama pan sunat nah jangan terpakai sunat nah iya leng leng mata kalau jadi tauladan kiai mah urangan ku bibir bungkul afdolu afdolu awas <laughs> tak gaul men gaul men tepura gaul Subhanallah. Nah gitu. Jadi ibu bapak kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, naon sababna Nabi Adam jeung Siti Hawa buat diusir di surga? Iya ieu intina tina ngomong teh. Sabab Nabi Adam hatena poho ka Gusti sadetik hatena pohok dilindiku iblis hatena maka Adam nugas cicing di surga diusir ke Allah eh tate Adam jeng Hawa komo neng titi atuh jeung sepiuda ya masuk surga ada ah, ada nyaho ya menangar ya teh meunang nginyeum lain wajah aklani ya teh nyaho iya dari wajah kelani lain itu iya menang nginyeum dicokot tuh bogana menang nyewa bener itu pelaminan menang nyewa kbg ya panggung menang nyewa sound system menang nyewa mata jam 8 candatan dah menang nyewa jadi iya mana yang titi surgaan Nabi Adam bagus di surga nyaan dan Siti Hawa ngalanggar aturan Allah mah diusir kok Allah di surga mau titi atuh ngan ku akang di bejaan naik ke titi dan sabiuna bakal bisa jadi ke surga lamun iya rumah nak pakai aturan Allah yang Rasulna insya Allah ia surgaan bakal jadi surga nyaan amin ya Allah ya Robbal alamin tuhnya kumaha tuh doakan ke orang mata pahaji apalagi ngonang kiai satilu tilu lain lain agul meh loba kena ada doa sim kuring mah komo geus lila teh ka teh hiji sim kuring memang onangan loba kedua haji apalagi tarang ngonang Heuteun bayar nanti teh orang ku haji apalagi ge teu orang kurang suka aing mah ka Amerika geus ngaji ka Australia geus datang ka Hongkong biasa jadi tadi orang kurang sumedang ngantri yang undang jujur maka ka aja Makanya akhirnya dionang ku Haji Aklani bunga tuh jenggeng jeng geng geng tuh degeng unggul tuh. Jeng Haji Eti ditanya pun mana Haji Eti? Degeng. Jeng Haji Ida mana Haji Ida? Degeng. Jeng Pak PR mana Pak PR? Jeng Haji Hasan Bukit Bodong. Bagegong Haji Hasan wah ceng teh hebat. Ya sobat KB Alhamdulillah dulur baraya Alhamdulillahnya Nah iya teh matak ngonang jujur ngonang pakai dede, ngonang pakai muhyiddin Lain nah, kuna naon iya teh hayang di dede doa, neh rampak doa na. Dah nah, salah si syarat doa diijabah teh neh loba. Jeng di antara nu hadir teh teh yang makom ijabah. Bisa jadi poe iya teh jujur ketika diijabah doa na. Isukan makom ijabahnya. Haji Lili ayeuna nu ketika ijabah, urang nurut doa ka Haji Lili kabeh. Meh kabeh ka ijabah. Amin. Amin. Gitu ya teh babarengan. Tak kitu ai berjamaah teh karena jamaah jadi rahmatnya bener iya maksudnya jadi hadiah pelan itu yang dulu doa neng titi sing soleha cep yuda sing soleh ayo lalaki nu soleh nu kumaha cep nabi cep yuda ayah yuda na ya kalau kakak kamar di doakan runtuh siarannya na makanya rikuing gogorowokan ipangan ten wayang wayangan soleh teh hiji cek rasul dan rasulullah istri lalaki nu soleh teh lalaki anu daek meredahar ka pamajikanana kudu kewajiban lo bae nu salaki der kawin cicing dan memit imah mitoha ngalamun we teteh teteh temenan teteh lalaki nu bener mah antat imaha iza to amta meredahar ka pamajikan mata kada cek yuda ayo sudah punya tanggung jawab kudu adil daharna yuda dahar ngeunah iki dahar ngeunah kemana yuda dahar munah titi dahar tengenah yuda dahar pais lauk titi pais lauk kecuali mun titi teu bagian ulah ya mah yuda dahar bek lake cerakan bawa babaturan teh inget ka titi inget ka titi lain mungkus nama deh inget deh nama deui teu sok ayah salah nu kitu asok bola kecerakan aja baturan majikan di imang ada gua dengan ganyel betul eh barang datang eh a ah, a ah, tuang a ah. nggak sama biar di restoran aja nggak ada gua arek mau pewet tidak khianat masalah kita itu ke Kudu berbeda ya, itu nama. Di arek ah, keluar bisa lapar, ayo ah, dina dah di luarnya munti titi lapar, sore makan duluan nanti kita sore makan bareng ya. Gitu yuda ya ayo ya nama. Itu paling enak menjadi bujangan kemana mana ada yang melarang barang akan di mana wae menang menang sok teh ayo ayeuna mah bisa Mata kaji aklani abdi oke ayeuna nama sabab poho teh bebeja ke pamajikan Semuanya uing dahar jeung uyah pamajikan, bau uing dahar jeng daging pamajikan jeung kuma carana nggak sarua kuma kuma kuma ulah sok pamatahan ojek kamari haji ya kalian magas ngerti kudu halal ke anak pemajikan kadenya Alhamdulillah enak ya, mah perkara-perkara haram sedang urangan minimal togel geus eueuh. Pan kami kerjaan togel urang Sumedang ngaji osok masang togel ayahnya. nya. Sok aya nu beda katingali nu tarang nu biasa masang togel mah ditingali atuh masih tengah aku beda tarang beda. Tarang sok masang togel mah pandeko. kau togel masuknya nanya sabaraha nomor keluar dua tilu edan. Aing tilu dua isukna lagi sebenarnya nomor keluar opat lima gelot oh, sampai itu tiga belas kali nggak gebukan tarang kali tiga puluh kok tarang tarangna Lu toyib halus kok ke bisi neng titi hamil akun. eh ini karena atas tadinya amanat kacap yuda ping ping cak cak ping ping toke papang hulu toran gerak pecak puting ke bisi kabur kotoran Gak ada masih ngabring oke atuh bawa anak naik cek yuda terdatang, kapaihan mah namun tadi isuk-isuk datang rombongan Ayuda eh, datang titi pasti kepehan dan nah, ceteng titi teh tangkal jengjing tangkal aja tangkal jengkol di astana kajen teu jingjing teu bawa asal ngarengkol eh, na calana kan ke tangke mun hamil kadet bisa ker hamil engke di merena harna nu alus mulai mau ker hamil di mana jengkol isuk jengkol kurang jengkol sore jengkol tapi kata kuatin orang ke tujuh bulan gitu keluar mapok menurut begitu keluar bau awak ditanya tanya kun ngalayan kunon mana buat bau awak because I meet in a jengkol Jadi, muka dua, Lelaki solemat senacap Yuda adalah laki-laki yang siap memberi pakaian kepada istrinya. Awas, pakaian artinya luas, terutama pakaian yang berbau muslim, yang harus identik dengan pakaian muslimah. Kudu gini sarua, Yuda gagah, titi gagah. Yuda basajan, titi sederhana, teu menang gagah kan? Yuda gagah, pakai bris mas kuning. Wah, bris jalan tah. Maka minyak sengit as Afrika, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda sepatupan kokoh hakna janggung maka kumaha lempangna disada sakerak sakerak sakerak sakerak sakerak sakerak eh kata plek titi jika mah emeh rek ngarame ulin saya ke kota ulu si jeng jeung lah pembantu disebut ge da nyawok teuing atawa awewe nu geulis wong gaya buk diri bonding awewe ini mah diri bonding di bleaching di highlight di bereuman di konengan sekalian usia sia jahean terus mantegaan belum belum hulu karena leuheung kamu di goreuman teh yang ieu mah beungeut soromot cekor jebra perpecahan antar suku panon beureum jaba uratan untuk ngohor tongar jaba terik sikat kita ular, bibir jontor celi rebing ai buk di beureman persis belana kadung ya Allah pakai baju menikah sepatu dari kulit rusa itu aku yang minta asitam kulit buaya itu juga aku yang minta selendang dari benang sutra semua itu ku yang minta gaga, eh keteplek teh cepi udana jika mang ngomong direct macu ulin ke kota si neng yang panyawahna tuh salaki disebut panyawah nyolok teh mata mata ku ibu retukan rias tadi bangan teh baju, bajunya sarwa gining sarwa gaga gambaran kehidupan sapopoe di guru anger gitu terutama lelaki mah kewajibannya mereka pakaian anu sesuai dengan aturan Allah kada bisa ya bapak-bapak di dia bojo tengah ngojil bab cicing wae dosa pamajikan mana bagian salakina dan salakina pemimpinah gak gak apa udah galak ke pamajikan baborat kuing nggak pamajikan galak baborat satu rambut kelihatan haram jadi kok gitu sok salon bebeknya ya boleh ke salon boleh mau apa dipotong dikit ya biar rapi boleh mau apa lagi mau hair spa boleh mau apa lagi mau mandi susu boleh cari salon muslimah balik di salon tutup dari nak persembahkan rambutku yang bagus dari salon itu untuk suami lagi salon aku urang Eh kalau di salon bukna ditanya kutukan ojek, kusupir angkot, eh datang ke goblok bagian urikas, nah yang paling ini. hari di imam di rompok babaji akani biasa bet jujur oke kalau dia di imam bet di biasa, bahasa tuh pakai tiung kan? kena kena pemajikan ajengan di kamar oke ai baju cara rompok malam jumat hari tiungan tuh banyak ke lain soleha sama rodek kemudian sirah di kamar mah boro-boro bajuna jeroanana ke coplok keur mah abdi mah kelainan di pajasan ti leutik abdi mah geuleuh kana jeroan awewe hiji segitiga awewe Indah mah. tapi mau ngaliwat kan karena popoyan ya segitiga orang tara jadi tara lewat kalinya kajian yang ngaliwat sih jauh ke jalan. So geulah abdi mah oh, teuing. Pamajikan mulai rek sare sok ditanya kok abi mah, Makai kena segitiga tuh. Mau masih kena makai kita ke tuh, mah geulah. Nah itu mana naon halangan sih. Lalaki nusole, nukatilu, nu katilu rosul, cep, Rasul, Yuda, adalah suami yang tidak akan pernah menyakiti fisik istrinya wala tadribil wajah temenang salakin salaki banget pamacikan pamajikan lakna lana dia al aslu fil nahyi tahrim haram lalaki neungeuh banget pamajikan anak kade nah, sini semua dah kayak kene lalaki sok kuak kau kuplak gaplok cubak cabok cuacimit cimit kumplang gampleng sok kayak kene begitu ayah keren temenang meunang gaplok pamajikan najis aing mah kukola dari dari cabok kan aing mah sesalakina pede aja lagi aing nyerikeun siapa yang suka kawin deh der we pirak sekurang dia mah kapisah divorce Ray, lupa kau lewat sorangan tengenah oke dan balik deh ta ngajak rujuk kau utama cikan anak daripada deken maka dengan lagu saat dia ges tepi dia cerita cinta nu urang jika kidul punya ayah kekaitan antara urang doan lainnya lain akan urang ge lainlain lahahahi daripada bisa memeninghi jadi demi anak daripada dai makanya dituli keguna u bisa kumaha Cek uing ka urus salakina KDL. Kan KDL kacian deh lo. Langsung singkatan aya nama KDL kacian deh lo. TOP BGT PSN top banget pisan. Titi DJ hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan diiringi doa restu. suka Sukaesi penyanyi dangdut udah oh aing ah bener kupernya orang Sumedang tapi suka sih naon penyanyi dangdut katanya nyaho ya bu ayo dengar dengar mesra mah kengi ya udah bari heureuy ocon mah nggak usah ayo bapak-bapak jadi ibu na ocon set launkeun plok ganti ku kumis mah kemeset kamu kumisan mah genah pasti peresen kamu kuno kumisan, kumisna anu bablang, Bu Haji Aklani ngajengkang. Nu <laughs> kaopat. Kunaon, kunaon, kunaon. nang ningali jam, kan ada jam kuring atau siang ningali jam. Teraskan bu, mau capek. Mual ibu mah dihana. Besok capek mah di luhur. Mata aku nanya nyobaan sampai pindah ibu ke kaluhur. Sok kaluhur tara udah pikirannya kan terbalik gue kalau gue kali balik, ibu naik kapangung pidato kuring kehanap kadangnya ke dulu dulu mah jadi genggerong dulu dihanap <laughs> Memet diteruskan sim kuring rek mentado ares tuh udah orang Sumedang Mas Aroleh doakeun jujur sing sehat sing cager jelema mana hiji nu butuhna loba ya bayar mah ngurus pasantren di Garut pajasan pengumuman dia jadi pasantren kuring geus jadi di Garut santri geus 270 ayeuna satu sataun baru sok aya gosip jujur jujur ini mah jangan mahal lamun teu juta-juta mah tara datang ah, gosip eta di mana-mana jawab dong eta jawab dong eta teh bener bener Mata ku sama duitna amplopnya juta-juta jadi santri Yang pasantren santri make proposal, penyelenggara ngajualan kalender, penyelenggara proposal we pasantren. Kusorangan we. Jadi pasantren kuing mah mun diduruk teh mah malah protes mereka pasangnya dulu ke kuing teh masyarakat sekitar paling pak ah, kiai seperti dulu kuma aing we gitu sabab anu ngecornya dibayar alhamdulillah kasus ini mah gimana agul eta ya, teh lada ladang dakwah mal puting tapalkeun gitu satu koma 1,6 miliar yang pesantren beres ya, alhamdulillah resmikan ku Pak Gubernur ku dani lain hayang uing eta ya, pada dani we beri nilai tah ngetkeneh we keur ngaji di Darut Taubah di Saritem peneh pesantren itu Bajujun sagadu pesantren gaduh SMP kan tah resmi ke dilatus segala luka bakalnya ya, nyenang nah, nah, ngaceng ke kampung tapi nyenang keluar ada ya, sekop udah datang ke kampung gitu Ate nah, ke mana ya, teh geuleuy, kuring mah jelma kieu piraku deui nya gubernur datang ke kuring. Teh nyaan. Alhamdulillah sababiana anjina sumping ningali cai kertas nya teh saeutik dan mang uh, cai teh. Bajun cai ngeun kecil, ya kecil saya sakit gitu nah. Kumaha tuh? Ah, teu kumaha cai pak. Ayat cai jauh, ayat cai bisa sumber air. ayat contoh tapi 7 kilo tuh di gunung mana pun tak bodas kumatu duka eh duka duka butuh bantuan ke abdi bapak cara nyuhun ke mau dibere boro-boro ke di di di di copot oh gitu segeruan bupati bupati Garut bupati itu ngarakan sana di dia saya 7 kilo tuh berang cokot saya ingat saya di gubernur Sawaret di bupati Sawaret tantuna gubernur lebih gede batan bupati sakit gitu. alhamdulillah saya punya peratus jutaan narik saya di luhur gunung tepi enak apa santren terus setengah alhamdulillah santri di Jambi di Lampung geus nu acan di Sumedang di dia maksudnya di kota ada orang kici malaka, bagus ayah anu di mana gus ayah alhamdulillah gitu nah gus binikmah di atasnya kan itu kami pesantren al jauhari sebab pun aki jenengan ada jauhar maknun ngantunkan diabadikan musim bering na pesantren kamu cara ngalomok mangga di antos di itu tiap sasi ayah sasihan simpulin tiap sasi ngayakan mana ib sultan aulia syekh abdul qadir al jailani Ojo sahabat, tiap Jumat kah hiji malam Sabtu simpuling muhabir terus ayah 2000 muhabir di mana mana di antos terus kudu bawa sangu terus di paraban di itu ayah gitu terus kudu sih dipegang kensleng hiji hiji napa pesantren utara pakai kensleng pesantren muing rajin tara kamari ayah berjamaahnya terus pakai cuma orang ngomong kenslengnya daripada saya ngulingan kensleng aing kensleng nan ngurilingna pokoknya teh kensleng ke nguriling nah, tadi haji akhlak nih isukan isuk-isuk di wali kota Bandung tadi Cicadas berang di e, eh, nyeng seret di Sukabumi pageto isuk-isuk di Polmil Tabes jam 10 di DPD Golkar jam 1 di Subang putingnya di Jalan Cagak kita teh kensleng dia kensleng nah. kan saya kudunya di kensleng di itu mah Alhamdulillah barokah ya para ikhwan terus diwartosan wartosan muring karek beak tilu kintal beas nate terus sekali masak teh Alhamdulillah di antos kaditunya jadi ulah ngenal ulah tika jauhan kajelma tika deketan meh awas orang dia nggak nyawa baju jujur, baju tiga jauhan ini baju juntai, teh tiga jauhan loh tiga jangkung padahal padahal mentong aduh teh sopan pakai paling tuh pakai adab kaki ulah pelek pelek kita tuh kaki lagi kirang jangkung gitu kayak gitu, orang padahal itu yang penek awak lagi nah, asal tanahnya panjang nah oleh tanah kenapa? doakeunnya mudah-mudahan pesantren Simpuring sing manfaat amin amin santrina sing beki betah beki seueur amin amin insyaallah kamari jalanna geus rada butut dihanap teh ngaji kamari hari jadi Garut Bupati saya salam di Wali Kota Bandung sampai Pak Wali Kota Eh, Bekasi ceng amun ka pasantren mau jalan awon salesirian oh ini Pak Jujun nya ceng dari isi tuh dari di aspal mangga Pak Jujun kemarin geus nelpon aya Pak Jujun 200 juta cenah dari di aspal sasi nak, mangga alhamdulillah bagian noelan saya tiket selain mah gitu gitu nyebunya, bunya doakeun sim kuring sum sim kuring dibagi-bagi ka ditu Alhamdulillah Pak Jujun sanu sanu mengajar di Garut saja Pak Jujun simpuring masa minggu sekali matuh mah tujuhan tujuh kiai dua jawara sebab kuring mah ngalatih pas ngadidik santri kudu jago gelut temenang santri kuring elek gelut temenang oh we. balik ke Sumedang ke pidato tukang mabok ngaledek ngajedok wae itu bisa sikat sudah dua jam ngajar jer kudu gitu alhamdulillah jadi digaji tiap bulan alhamdulillah nana digaji tiap bulan gaji sim kuring di kampus di negara eueuh ngagaji kiai salapan gede keneh gaji kiai daripada gaji uing gaji uing ah mulai bejakeun alhamdulillah sakit ge nama-nama lumayan gitu Gas, dia mah harus bini mah. lumayan kurang dia kesini lah tuh pagi jam kuring jadi ngadongeng. Seetik harus bini mah. Teraskan bu, luka opat cek Yuda. Lelaki soleh dan Rasul adalah suami yang tidak akan pernah menyakiti perasaan istrinya. Walau tuh kopi, tuh menang moyok, tuh menang jelek, tuh menang hinakan, tuh menang merendahkan suami. Eh, semenang merendahkan istri. Sok ayah saking ngaleneknya saya apa majikan ayah. Ikut bobogohan dia ada lagi wanita yang paling cantik di dunia kecuali titi pacar saya. Pabiluk ngaku belak nakarak ninggal gunung asalnya yang emut akan yang titi. Hulu gus jika bulu titi. Yang tau belempang jika bujur titi. Segala pisan jika titi. Wet nong nong titi. Anyar panganten oh panganten pakai gaya lempang oke kita belum tahu ah ebis nyebut gebisnya beli ebis. Geingkan uah uah nyebut buka kayak meni uah. Suka kamar meni hmm, cekuk itu, Neng entut entut. Selagi itu ah entut entut entit malam pertama Mas Ono Kennedy setiap ada kamu mengapa jantungku berdetak berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang di setiap ada kamu mengapa darahku mengalir Mengalirnya lebih cepat Dari ujung kaki ke ujung kepala Aku sedang ingin bercinta Karena mungkin ada titik di sini Yuda ingin Ya yeah. Aduh dikereyo wereng titik Mimiti baru uh. Eh. Masukkan saya kuno nanti, masuk angin uh, uh, uh, uh. Eh, sing seueur, pi sing pas diperiksa positif hamil, ayo hamil anak mimpi tiba di dalam nenek kene, anak gini ada sekutnya. Ulah capek tinggi ya, jangan sampai bekerja biar AA saja yang nekel semuanya sok mau nak mau apa, ujak dipanglujakeun hayang buah buah non, apel berem, apel hijau, apel bulu hiris. Kesemak maksudnya mah malum nu nyiram ah lima lima apel aligul aligul rujak, hayang naon atau teh hayang pais dai ucing dipangankeun ucing ising nanya ah ka pamajikan dibungkus pakai daun pek di pais ah asap kudu pais teh orang tempo heula oh asap ya tuti raosan heula ku aa ah, ah. nanya ka pamajikan diasaan ah, we tautan aja mah hazem jaba pahang ya tuti lain hayang ah age jelema cager utak kumaha nyiram Ayo semoga pamajikan, boga anak hiji masih kena dede. Hmm, anak hiji mah neng, bunten neng titik, karena ku akam anak hiji mah didagoan, bahan mau 40 beting teh. Katuji penting geus tua toel ka kan anak mah atau mah urang ngeunaan dina pan geus bakul penting leuwih. Atuh bapak cenah oh, bapak cenah ieu iya, ieu kuring saorok. Udah teh lagi rek orok ditangkep, di dituna, ditunyangeun. Der we ngeun adina. Orok ditunyangeun eh der teh keur ngeunaan ceurik budak. Dituluykeun budak ceurik teh mengenah nah Tapi pinter nak jempol nanti dilopkeun karena bahan orok lelep. Dikat sok orok dianggap empeng. Alhamdulillah. Ian Adila, dan beresin Adila Adina paeh orokna kayak di Parisa sate ternyata karacunan bodoh esi boga anak dua masih kena sayang boga anak opat boga incuk mimiti maneh nah kamana bu hamser nangan mimiti pa jauh-jauh Biasa napa gege ya salakina dituk diharap pemajikannya 200 meter di tukang gogorowokan ah ah sesal kira tuturkan boyot beda belum kamu ah elis eh, modar sekalian aing kawin beli Wala tu kopi temenang Jadi para tawa wa ashiruhun bil ma'ruf Lain gaul ka penyeuk pamajikan tak kudu hade lain sadar di tempat tidur Pergaulan sehari-hari pun harus baik Tata caranya harus dilakukan dengan baik selamanya nu kalima lalaki soleh daun rasul nyata lalaki anu teu pernah keluar ti imah namun keur kan masalah Tak wala tahjur illa fil mabit temenan pisah angin lima sorangan gerepas saya ayo kalian kabur ke imah tatangga ulah itu ya, teh bahaya riskan islam apik atuh Rasulullah mah hebat atuh memagari aib rumah tangga mana gerepas saya pak keluar kayak pagi tukang beca asa kaset tukang beca lebih kaset di salaki kurang dan nah, gerepas saya aja salaki Mata pun kenggur karena teh keluar keluar kamu bebeja kayak babat sare di mah babaturan baturan pasti dia nya terus leleng ngohan deh yang mayudana gitu ya nah yuk casan ini pada titi biasa mungkin emosi rasio tuh jalan emosi nu keluar air rumah tangga di beda beda kabatur nyata kerpa saya di titi tapi kasabelan titi teh goreng kini ternyata titi akhlak nah kiu kiu kiu kiu air rumah tangga di beda kabar kabatur temen Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ay pamajikan teh pakaian yang salah salakina salah kita pakaian yang pamajikan anak. Ay fungsi pakaian teh nutup orang, orang rumah tangga temenan nyambungan batu itu eta manfaat nu kadua manfaat lamun sare usah kitu emas masalah teh ka kamar tukang hiji manfaatna teh eta aib teu kapangi nu kadua di mana gar teh hujan lima batu mah kudu nyem payung lima urang mah tinggal ngororang deui ka kamar dekat rok saha aa enon ka dieu iris damailah pemajikan anak rada jaim jaga image itu naik, nggak gajel untuk panto ada nah pohon itu ditulakan misalnya kena nyeret pas nyeret-nyeret dalam panto ayam lah guna kukuring ditutup ku anjen dibuka tutup buka rusak engsel nah karena engsel kukuring ditutup ku anjen dibuka tutup buka lengit pantona geus panto pantona tuluy geuneur kun sono ngaranna er kun sono tepan hiji mun geus sok sono dua mun jabat jauh kamu kas sorangan teu mau pamajikan balik tidak datang-datang gak perlu kan kamari cek teh ah, cem liburat kieu cuma mun namahan kiloannya tuang wae boro-boro aing kelaparan di mina ge ini cem liburat kieu diragap teh tolongna ternyata rangsal tadi coplokeun buka kerusu pika pohonnya yang sakit rangsal nuka tilu mun geus orokan nuka opat lamun geus gering geus gering sok sono eta teh nuka lima lamun geus moe kasur baheula mah kasur sok dipoe eta teh suku metap salah salakina teh kalau kepeta apa? ayo hadut atau mengketa gitu. Jadi bisa ibu-ibu keserada hamar, ke rumah tangga sekali-kali terapi, nanti poe kasur. <laughs> Subhanallah. Pampang nama ya, ya penting deh udah ya. nu soleh adalah suami yang siap menghamparkan sajadah pertama tengah malam ngajak sholat tahajud tengah malam kepada istrinya. Ulah iya rumah tangga yang barokah kerek salah kira pemajikan teh malah kuda wingket mah sholat maka ah. ambil tulu sarua apa pakai tunduk amparkan ku saja dah di hari titik ditukar nih maman yuda Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jawabku titik dulu ikan Bu ربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Allahu Akbar tuturkan ku titi Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham beres salat salam Yuda Assalamualaikum warahmatullah buktikan omongan Kang jujur penting enak Yuda begitu Yuda ngareret ke tukang Yuda akan melihat bidadari di belakangmu siapa pamajikan hidup titi ngarana namun bidadari sebab titi yang cantik titi yang cantiknya inner beauty keluar dari dalam kecantikannya karena istri kita adalah istri yang solihah yang mau diajak beribadah di saat orang lain terlelap tidur melupakan Allah subhanahu Subhanahu wa taala Zayyinu buyutakum bis salat hiasi rumah tangga hidup dua duaan kunegakeun salat zayyinu buyutakum bitilawatil Quran hiasi rumah tangga hidup dua duaan terus nantiasa mendengungkan ayat-ayat suci Al-Qur'an insyaallah barokah rumah tangga hidup amin amin doakeun sing kitu bunya buya ya buya hmm. hmm. cukup kuning titik soleh ya cukup ayah rumah tangga kabulan tak nah sababna muntep pamajikanana gelok salakina Mun kesalakina pamajikan anak, dalam mata tangga kudu diwaru dua anak. Ayah salakina bener, pamajikan anak, teh bener, paburan tak. Ayah pamajikan anak bener, salakina teh bener, paburan Rek kiai, rek santri, erek eh, tukang macul, rek tukang awan muning, sarua. Nabi Ibrahim ditangga ganti pamajikan karena Nabi Ismail. Ganti cerita pamajikan, mereka kitu. Sebab Nabi Ismail saleh pamajikan anak, tepati alus mah kami bahas. Contoh, jadi kudu dua nana soleh kungkul yuda tak bisa titi kudu soleha Maka doa ke sing sa imang doa anak neng titi sing soleha. amin Amin. soleha, non sini napa jun jangkung cantang tu. mancung ah can karuhan gelis can karuhan <laughs> lain gitu ternyata soleha, soleha mangan hiji ciri nage fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah eh فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله istri solihat anu qanitatun anu tigin anu satya muhafizatun anu ngaraksa kana dirina di mana ditinggalkeun ku salakina makana dirinci ku rasul mah inna dzarta ilaiha sarratka awe solihat nu kahiji cirina yang titik mau ditempo ku salakina pikalucueun boga wadak ibu sok wadak pakai yang salaki Kuring mereka kota pakai bedak, oh, bedak ganti lembu. Pakai sidau, sidau ganti ke bujur katel. Pakai lipstick, oh lipstick ganti ke betadin. Pakai minyak sengit. Tapi mereka kota unggul, supir angkot kuat ngelayar. Tukang ojek kuat ngacai. Eta ya, parfum masih mahal, mau nang neraka jeung awet nu Coba awet buka parfum nu alus pakai harpun salaki. Salaki nak kena sare tim kuat kang ngoreja. apa ini? Masa kenapa? eh jadi mama, aduh mama ini kayak kali mama ini merangsang aja. Ah, <laughs> eh aku masih mahal orang surga cek awewe makena. Awe mau coro-boro paulaan salaki atau neng titi surga awe mah diharapkan salaki mah. Ibu kan dia minta izin ke salaki. Jawab, minta izin tuh. Balik ke dia minta izin. Sabab mereka ngaji, minta izin salaki. Bisa tadi ke semua baju ibu maka mana kajiak lagi pada panaosan sangat laosna pak jujun pak dede pak kiai muhyiddin oh tapi mah lain menang ngajinya bapak teh hampura ada kita tanya akhirnya bapak nyari awal cing pemecatan lah Eren, ini trek mau ngaji nak coplok ke baju ganti ke baju di iman pencetan di Eh, tapi lebih benang berharga mau lagi mah ingka salaki kuat ka Allah bendu kamane jadi jadi benang pahala benang palu Eh, tante cacak-cacak rek ngaji tante awe mah komorek arisan ya. kade datang kami salah lima kaulaan kami pemajikan boro-boro kaulaan nawan-nawan netep netep lain ngolotot netep ini tak kita di tetep salah kita bari khidmat nikmat bari cinta ka salaki red salaki ngesang tetep dihukukan dedek ka cinta kanya bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari kini kurus dan terbungkuk bapak bagel bapak teh gagal di kapar ya orang ketih perbut bapak teh ayo nama bapak teh jadi bongkok buntu kita weho tinggal hiji kita tadi dicium pabli coplok hampura abdi teh bapak otak itu kayak bapak teri punggus ambil jeng anak pamajikan mudah-mudahan weh pengurus anak pamajikan teh sing dicatat jihad ku Allah tah panitip model gitu pahala nak sarwa jeng nempok Ka'bah ibu gus kamu kan Nah, buat cerita Mekah. Tebak duit. Ya? Tenang, ibu mau Ka'bah di imah. Sekali lempok masalah kipi nu kurang dede cinta kanyaan. Maka salah jeung lempok Ka'bah. Kamu salah kita jika jiga Ka'bah. Kata bapak-bapak lu tenang, mau isuk aya lempok sendiri wek. kenapa Ka'bah yuk? Ya? Cium salah ki ibu. ibu. Mm, cium salah kita, nak itu nyamun sekali nyium pasalaki pinuku kadede pahala nasar aja nyium hajar aswan ya eh, nyium hajar aswan tahun 70 dosa letik muludul tak ibu lo dosa kan ah, boga hajar aswan di imah niatkan malik di dia kayaknya niat abdi badai ngelinkan dosa-dosa letik pak dia ayah tahun dia ayo tahun dia rekam makan ilmu cepat aja jun dia begitu gus deket seratus kali monyong monyong sukan tabibim menjikana salah kita lu kajima, mah baru bingung nasi mau balik kaji jadi gelo biasanya nyarekan itu bahasa bahasa bahasa Sunda magening teh meni alusnya apa memang kudu ngeunah angin ngeunah angin, Eh angin mah rapekan segala bisa we rumah tangga 20 tahun ceplok nol we. Yang ngoseng tempe. Karena we deblok. Eh ngirim kentang sekarung di deblok kabeh. Teu kabel dari ngolah naon-naon rapekan segala bisa tapi kudu menang angan deh kata ya, mah hate akhlak ngasongkan susu lebih bari amok amokan inung kamu siapa inung inung tak inom tak bisa inung inum nah, cai susu teh teh kaleng lagi di teng teng teng teng bayi bulan kolot gitu kira bari banyak mikir ngasongkan susu bari jadi asong asong bari amok amokan gitu diinum teh kira. Sarang Sargot oke mali tuluy ke. Nah sebabnya, sebab manis di bibir pahit di hati, di pahitan gue beli pamajikan. Song awe ngasongkeun saya teh. Aapuntennya hana ampe dan ate. Tapi pun puntennya kopi teu kabeuli, gula teu ayah susunya kitu. Wiosnya cinta teh oge singeun obat hanaan kamu aa. Sok pilih kirang panas di panasan ku abdi pilih kirang tiris di tisan ku abdi. Pemaya masalah menang pada malam melantau wakan nyarios. Ayo nama tirah istirahat we sing jongjon. Kayak pamitos rineh nyarios ke abdi. Sugana abdi biar teh sumbang sarang meuning ngeunah eta ya, nya pamajikan. Ngegelser kana ceuli salaki bangkrut ya di pasar balik ke imah pemajikan gitu mau teh asa bangkrut eh di teh salah kina ya. Oh lala, ngena, lemal eren gitu lagi ngalak tak beak segelas kan dua hari pakai lagi. Nah sebabnya amis karena hati, dari amisan di pamajikan. Eh. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan Tuh, istri solehah kersusah jadi hiburan kerbunga jadi hiburan salaki remo malam bawa tipanya nyabaan disambut dengan mesra ah, ah salaki ribu ketinggal kering, dirontok bisi bener-bener kering. Kung kita awe bener salaki remo ah, ah, selamat datang Yang berapa dari Jakarta tinggal di rebol bawa bawaan misalnya ya, kita tangga leng hoy kalau gering tutupkan patok kebluk kalau dibuka bapak bapak ya dan mau duit pasti nage leng hoi gering setelah kita ke katrok dibuka anak tuman cina ngantok beli ini setelah kita kan ada ada tuan majikan anak nyabut duit ratus ribu menang ngempil ngempil tenak keluar nang dompet dikesek-kesek kan erang-erang pantau kesek kesek kesek kesek kesek kesek kesek kesek mau tuh apa nanti tak tadi ah majikan itu mau jejak kowe sok ayah nuk itu di Sumedang awe osok hmm. ulah hiji nu dua awe soli atau rasul wa in amartaha atau akka mau dititah sok taat naik titik kade naik biasalah tibra sare ayah nuk bisa teh tibra jam dua keur sare tiba-tiba yuda tual toel layanan Temenan nolak, kalau mati temenan. Jam dua Noel, mah, mah, mari, Salah Selagi nggak gorong pesawat siap mendarat. Nurikat awal mah landasan siap menerima. Lain pesawat siap ya, mendarat. Mohon maaf, landasannya sedang berkabut. Kira-kira pesawatnya gak ada air. Kita pagi kita ayuna. Amerika sombong. Tenang masyarakat Indonesia, kami akan membantu dengan sonar-sonar canggih. Pesawat Adam Air pasti ditemukan. Lekeng Amerika, efek isukna naya pengumuman telah ditemukan puing-puing pesawat yang diduga adalah pesawat Adam Air ditemukan oleh seorang nelayan bernama Bakri Hakan sia. Ecek eh, Asep Sunanda tadi di jalan dong bari ngejelkeun cepok Eka mana tuh Amerika tanyain anjing gitu. Eta cak asesurana nih lucu teh si cepot ngaledek Amerika lege dengan sonar-sonar canggih. Eta eh, kapan kita musim kering tuh mau naon. Kada ini mau gambaran atuh subhanallah. Karena penyakit gini virus flu burungnya di rame-rame di mana? Haro kadang hayam di padara. Ya memang etak itu banyak nanti ada sensitivinya Kang Haji atuh gampang namun hayam di podaran dipinahkan dengan cacat, kayak perlu eh, cacak dan ya? di podaran eh? di cacat, kabeh cacak di podaran pindah karena kucing perlu kucing lain eta penyakit nama lam tauhar al faishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fashafihul auja allati lam takum fi aslafihim tepati-pati kemaksiatan geus merajalela di hiji tempat di hiji kaum angin Allah bakal nurunkan berbagai macam penyakit anu can pernah diturunkan samemehna jeung eta penyakit hesre neangan ubarna tah eta ku hadis dijawabna jadi lain masalah nali tina hayam kamaksiatan merajalela ngajar dog wae kan bangsa Indonesia mah aneh ari agim nikah rame ari artis kumpul kebo ngajar dog wae bener tak agim teh nyarung nikah lain Cina? nyanung teh nikah banyak kumawe hari artis kumpul kebo buat kuat rame. enon kuat kata rame SBY pimpin agim kawin hari artis kumpul kebo. sah gering artis kumpul kebo teh sah tuh apa Steve just Steve Emmanuel kumpul kebo di wawancara ke entertainment kenapa kamu belum nikah juga tenang aja kita kan enak begini sugan presiden ngagurubung sugan majlis ulama ngaros soblatan nah. hmm. teh ngajaran dong we oh sakieu cari iman bangsa Indonesia teh ditamadi ku aing penyakit mata tak celi tak celi celi ye ya, penyakit mata tak celi tak celi celi ye ya, penyakit mata tak celi tak celi celi ye ya, penyakit mata tak celi tak celi